Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang ke-25 dibuka yang ke-25 Sudah selesai semua kemarin Yang 25 Dilihat-lihat fotokopiannya ini Kita ulang kembali hukum hamzah yang didahului huruf-huruf tambahan. Jadi hamzah kemudian sebelumnya huruf-huruf tambahan. Ini sebenarnya masuk dalam ilmu Nahu. Nah, yang pertama adalah didahului hak tambi. Ha. Nah. Sehingga di situ menjadi mat apa itu? Ha antum mat apa? Ibrahim Jaya Sufasil Jadi ketika wasol itu ma'ruf dibaca harus enam tapi ketika wakof di sini ha antum dibaca tasil jadi hamzah dibaca dengan tasil kemudian hanya boleh dibaca mat atau koser mat itu berapa juret mat berapa enam. Kalau kosor berapa? Dua. Baik kita baca yang enam dulu. Ha sama-sama. Jadi pada hamzah yang di sini tasil. Ha tum ulang. Ini cara pertama. Cara kedua hanya dibaca koser, jadi dibaca dua harokat. Hal hantum sama-sama Saya baca dua harakat Anda Boyo. Hantum <clears throat> ulangi Anda dari Taufik Bukan hantum. Ha, an Bukan ha'an an Eh Yusuf Baik eh, kita baca tum Sama-sama Kemudian tidak boleh dibaca empat jadi hanya ada berapa? Dua bacaan. Enam harokat atau dua harokat. Berikutnya. Hamzah yang didahului oleh ya nida. Ya, panggilan. Ya Adam, wahai Adam. Bacanya sama dengan tadi. Ya-nya boleh dibaca enam harokat. Boleh dibaca koser. Kita baca enam dulu. Ya Adam. Sama-sama. Ya Adam. Sama-sama. Ah, baca Muhammad Berapa ayahnya? Baca enam. Ya panjang bacanya, dibaca enam, ulangi. Ini direkam kamu. Eh baca bagus. Eh baca. Laki-laki berani, perempuan tidak berani. Eh Akbar baca. Kurang Mas Kurang panjang. Anta Ibrahim. Satu lagi, kurang panjang sedikit. Anta Al-Wahab. Kurang ya, panjang enam harokat. Bukan A, A. Nah. Ya Adam sama-sama. Ya Cara kedua dengan koser, dengan dua harakat. Ya Adam sama-sama. Nah. Itu kalau dilalui oleh ya nida ya wahai berikutnya didahului oleh Mbak kasroh dibaca ibdal ibdal dengan ya jadi hamzahnya di Ibdal, artinya diganti diganti dengan ya fathah kalau dalil oleh ba ini, ba kasrah. Kita baca biyahsan sama-sama. Biyahsan. Biyahsan. Biyahsan. Tapi lihat kalau hamzahnya kasrah. Nah. Maka dibaca dengan tashil. Bimamihim sama-sama. Bimamihim ulangi. Sekali lagi ini semuanya hukumnya hukum wakof Tapi kalau dibaca wasol tetap dibaca biimamihim i. Itu kalau wasol dibaca terus. Tapi kalau berhenti pada kalimat seperti ini matari. Ya, dibaca dengan tasil bimamihim sama-sama Baca Osman. Ulangi keras suaranya. Ayo baca. Berikutnya. Kifli. Ulangi. Bima Mihim. Tayo kita orang pertama biyahsan sama-sama. Biyahsan. Baca Fahar. Biyahsan. Ah. Keras suaranya. Nah, biyahsan mana eh, fotokopinya? Enggak ada fotokopi. Berikutnya ketika ada dua hamzah, oleh hamzah, ya, hamzah hidal oleh hamzah. Artinya apakah? Nah. Maka dibaca dengan tasil, baik itu fathah, fathah, fathah kasrah, fathah, fathah seperti aang tum, aang dartahum, apa lagi? Hah? Yang fathah, fathah a AA Amintum yang fathah-fathah hmm. Asfakotum Itu dibaca dengan apa? Dengan tasil Jadi hamzah kedua dibaca tasil Kita baca Anzartahum sama-sama. Antum Antum Antum Ini kuncinya harus bisa Barak baca Bukan AA tapi AA. Anda ah, keras suaranya. Gak dengar sini. Baik, antum sama-sama. Asfakutum sama-sama. Sekarang yang au. Contohnya aulqi sama-sama. Aulqi. Au nabbiukum. Au nabbiukum. Sama itu. Au. A a. Sekarang ai. Nah. Ainnakum. Aiza Aiza Aiza Nah, ini semuanya apa? Dibaca dengan tasil. Lihat AA. Nah. Yang UU ada enggak? Yang UU. Enggak ada. Nah. Berikutnya Hamzah didahului oleh Sin. Sa'urikum. Eh, ini dibaca dengan tasil. Dibaca tasil. Sa'urikum sama-sama. Sa'urikum. Kita ulang. Sa'urikum. Taib. Berikutnya Hamzah Hamzah fathah. Hamzahnya fathah. Didalui lam kasroh. Maka dibaca dengan nakal dipindah, dipindahkan. Dengan ya, untuk ibdal dengan ya. Bisa nakal yang ganti jadi ganti. hamzah diganti dengan dengan ya. Lia bawai sama-sama. bawai, baca mar keras suaranya nah, Lia bawai. berikutnya hamzah fathah dilalui lam kasroh kita ulang hamzah dhammah ini hamzah dhammah dilalui lam kasroh dibaca tasil atau ibdal dengan ya. Daripada liuli saja. Kita baca liuli sama-sama. Liuli. Liuli tasil. Baca Sofian. Nah. Liuli, liuli oh, tasil. Ulangi sama-sama. Boleh juga dengan ya. Ganti dengan ya. Liyuli sama-sama. liuli Dibacanya liyuli bukan liyuli. Nah, liyuli nama orang. Nah. Liyuli sama-sama. liuli kalau berhenti. Tapi kalau mau baca terus seperti ini, liuli lalbab sama-sama. jadi hukumnya berganti bagian yang kalimat kedua. Yang pertama tidak berubah. Jadi yang berubah yang yang terakhir. ulil albab Sama-sama. Taib. Berikutnya hamzah fathah Idauli fa fathah. Dibaca dengan tasil. Fathah didauli fa. Fauhi sama-sama. Ini harus dilihat juga hukum imalahnya. Fauhi ulang. Fauhi. Baca Ismail. Fauhi. Hi ulangi. Kurang E-nya kurang. Sate, tempe, gulai, onde-onde, kowe. Hah. Hah. Ah, entar Zulfa. Ah, fauhi. Berikutnya. Hamzah ya fathah didalui kaf fathah. didalui oleh kaf sekarang. Kanahum sama-sama كأنهم Berikutnya hamzah oleh lam ta'rif. Lam ta'rif dibaca dengan nakal. Khalaqal insan. Sama-sama. Al insan. الإنسان sama-sama Alarm. Alarm. Nah begitu kalau berhenti Linakel Nah. Dibalik. Berikutnya pada empat tempat di Kiroah hafus kita baca dengan sakta Hamzah tidak baca sakta Wa qila sama-sama كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون برana sama-sama ولم يجعل له عوجا قيما sama-sama من مرقدنا هذا سما sama Taib. Jadi kita lihat kembali di situ tadi. Jadi untuk nomor mulai nomor berapa ini? Nomor 10 sampai nomor 25 itu khusus pembahasan masalah apa? Masalah wakaf. Nah, Berikutnya nomor 27 dibaca sakta pada lam ta'rif ketika wasol. Nah, ketika wasol lam ta'rif. Perhatikan ini dibaca pada dibaca dengan dengan sakta. Wal wa wada'aha lilanam. Sama-sama. والأنعام خلقها إنه على كل شيء قدير سكتة Sekarang contoh yang saya Nah, saya menyebutkan contohnya. Syai'an ittakhadhaha huza. Sama-sama. Huza atau Huzwa. syai Syai'an huzwa. Sama-sama. Di sini pada lam tarikh dan juga pada syai. Nam syai serta sukun dan tanwin bila setelahnya hamzah. Sukun atau tanwin. Nah, yang sukun contohnya man amana minhum sama-sama Baik, berikutnya khalau ila syayatinihim sama-sama ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون sama-sama Sama juga mim jama, mim jama. Ini juga dibaca dengan sakta, tidak dibaca dengan nakal. Tidak boleh alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum la yadurukum. Sama-sama. Taib. Jadi diperhatikan di situ lam ta'rif al ard al an'am al al al apa al insan al masalahnya hamzah setelah al itu ada hamzah ah, al al baqarah tidak masuk kayaknya bak kok al sudah di Al-An'am sudah. Al-Anhar, al al ah, satu-satu contohnya. Ah, Hasan al al eh, Udah yang sebelum disebutkan. Yang disebutkan al apa? Semua dapat bagian ini. Ah. Al Al-iman, apa lagi? Ah. terahman, Al-apa? kemudian alisan tadi sudah. Apa al-apa? No, al ambia. Ah. ah Sudah tadi al-nahar sudah yang belum. Atau Eh? Al apa? Innal abrara lafi na'im. Ayo ha. Al ahqaf. Ayo ha. Setelahnya Hamzah al al maut dan masuk al maut. Mim enggak? Ayo. atau salam sudah al insan sudah selain al insan. al apa? Eh, wal fatihah gimana? <laughs> ah, apa? Al anfal, ayo ha. Al isra. Masa di dalam surat Al-Quran ada bacaan Al Isra nggak bisa. Itu nama suratnya aja. Eh? Angkat suaranya. Al apa? Al akhirah. Eh? Arif bagaimana bacanya? Enggak ada Al-Quran. Itu nama suratnya aja, Al-Infitar. Ida sama ung fatarat. Nah. Ada abin Udah tadi. Anda Muhammad Al-Asrar. Hah, Aziz. S Al-Ansar. Nah, banyak sekali. Jadi lam tarif setelahnya hamzah itu. Semua ini baca apa? sekta. Tayyibillah di dimraja.